Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Pak Yai ya uh, uh, Dulu nenek-nenek saya itu ya Ketika bulan Rojab, Saban, puasa, uh, puasa Itu tiga bulan penuh berpuasa Itu hukumnya bagaimana Pak, Bu, Pak Yai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada eh, kakeknya berpuasa di bulan Rajab, bulan Syakban, bulan Ramadan. Jawaban kami adalah tirulah kakek moyangmu yang seperti itu. Jangan sampai itu hanya sekedar cerita untuk anak-anak cucunya. Karena itu adalah bulan Rajab adalah bulan haram yang dihimbau untuk memperbanyak puasa. Nabi mengatakan sum Nabi mengatakan tentang puasa di bulan di bulan Rajab menghimbau untuk kita banyak sampai Nabi berpuasa di bulan Rajab seperti tidak pernah berbuka mendekati puasa di bulan Syaban. Dan jumhur ulama mengatakan sunnah, kecuali Imam Ahmad Ibn Hambal yang mengatakan bahasanya puasa rojab utuh itu yang makruh. Tapi kalau dibolong satu saja menjadi tidak makruh. Atau disambung dengan bulan yang lainnya. Baik, ini ada, sudah kita bahas tentang bulan rojab. Bulan syaban sunnah untuk puasa utuh istimewa. Dengan catatan, ulama mengatakan, tidak menjadikan sebab puasa di bulan Ramadanmu itu lemah kalau puasa Rajab sama Syakban, lalu di puasanya itu bulan Ramadannya jadi nggak mampu, lemah, nggak boleh yang demikian itu. Eh? Jadi itu adalah termasuk menjalankan sunnah bulan haram bulan Rajab, kemudian sunnah bulan Syakban dalam hadis sahih tadi, kemudian wajib bulan Ramadan sangat istimewa. Orang yang seperti itu Allah